Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Hadi ila siratil mustaqim Al-Hadi ila siratil mustaqim وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا افتح يا ربنا علينا فتوح العارفين وارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا ربنا انظر إلينا برحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا محبته وحسن المتابعة له اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Saat ini kita masih dan masih diberi oleh Allah kemudahan untuk Menghadiri majlis Majlis mulia ini Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kerinduan untuk beristiqamah di dalam kemuliaan hingga kelak dicabut nyawa kita dalam keadaan kita dalam suasana dalam keadaan yang Allah ridho kepada kita semuanya perjalanan kita ini di dunia tidak panjang tapi setelah dunia itulah yang panjang dan ketahuilah bahwa perjalanan panjang yang sangat panjang modal dan rumusnya adalah di dalam perjalanan yang pendek ini murahan kemurahan Allah dan kasih sayang Allah menjadikan perjalanan pendek ini kunci untuk menggapai kebahagiaan di masa yang panjang seorang hamba kita sebagai hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk patuh kepada Allah hanya beberapa tahun saja. Beberapa tahun saja paling lamanya 70 tahun kita harus patuh kepada Allah. 80 90 tahun akan tapi setelah itu Allah akan beri imbalan bukan 100 tahun. Akan tapi ribuan tahun bahkan tidak ada akhir daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun di alam barzah, di alam penantian Allah sudah memberikan kepada kita balasan apa yang kita lakukan waktu di dunia. Belum lagi di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang disebutkan puluhan ribu, ribuan tahun di padang mahsyar. Ternyata itu pun buah dari apa yang kita lakukan saat di dunia yang pendek ini. Kemudian setelah itu hamba tersebut akan dimasukkan surga dalam keabadian. Itu pun juga buah dari perjalanan yang pendek. Maka dari itu mari di perjalanan yang singkat di dunia ini yang hanya hanya sebentar saja karena tiba-tiba kita sudah dikagetkan oleh uban kita bahwa kita sudah menjelang tua dan tiba-tiba kita sudah dikagetkan dengan anggota tubuh kita yang sudah berkurang fungsinya dan tiba-tiba kita sudah dikagetkan oleh cucu-cucu atau anak-anak kita artinya semakin hari kita semakin mendekati liang kubur itu maka dari itu ayo kita semuanya siapkan dan siapkan untuk menemui untuk menjalani hidup yang amat panjang setelah kehidupan di dunia ini. Syahwat, hawa nafsu, kemaksiatan harus kita hentikan. Sebab apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah buahnya adalah di masa yang sangat panjang. Yang mengumbar hawa nafsunya. Yang hanya menuruti hawa nafsunya. Bermaksiat baik secara lahir atau maksiat batin, maksiat hati. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah kesengsaraan di alam barzah kemudian disambung dengan kesengsaraan di padang mahsyar ketakutannya waktu nyeberang siratal mustaqim hingga terjerumus ke dalam neraka jahanam itu semua adalah buah dari apa yang kita lakukan di saat kita di dunia dan kita belajar bersama Imam Ghazali agar membenarkan cara hidup kita di dunia agar kita bisa bisa menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya ahli ibadah yang benar-benar diinginkan oleh Allah Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita dan menciptakan bahasa jin adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabdian yang sempurna harus dengan ilmu yang sempurna. Sempurna nisbi, maksudnya sempurna ukuran manusia. Kalau kita ingin mengabdi secara sesungguhnya harus kita punya ilmu untuk mengabdi dan alhamdulillah kita bersama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajil Abidin kita belajar bagaimana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan lanjutkan kita sudah sampai kepada apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ada beberapa hal yang menjadikan penghambaan kita kepada Allah ini terganggu. Yang menjadikan penghambaan kita ini terganggu, maka dari itu fahami berikut ini sehingga di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah semakin mudah dan semakin mudah dan semakin mudah. Imam Ghazali menyebutkan bahawa ada beberapa sebab kerusakan seorang hamba. Sebab seorang hamba ini jauh daripada ridha Allah. Sebab seorang hamba itu tidak mendapatkan gelar takwa. Sebab seorang hamba susah melakukan ketaatan adalah yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala adalah di saat mereka tidak menjaga matanya. Menjaga mata Mata sangat penting untuk kita jaga dari sebab dari situlah akan terlahirkan segala bentuk kemaksiatan yang mengumbar matanya tanpa kontrol maka ketahuilah dia akan menemukan kesusahan di dalam memenuhi apa yang telah mereka lihat. Ini dikatakan oleh waqala dunnun. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid amin ila anqal. Imam Al-Ghazali menukil Beliau berkata wa qala Dhunnun. Berkata Dhunnun. Dhunnun adalah seorang Dhunnun Al-Misri. Namanya adalah Sauban bin Ibrahim. Beliau adalah seorang sufi besar. Ahli Allah yang sangat dekat kepada Allah. Kekasih Allah. Beliau berkata, "Ni'ma hajibu syahawati ghaddul basari." Hancurnya manusia karena syahwat yang dituruti menuruti hawa nafsunya. Syahwat yang diumbar, syahwat yang tidak pernah dikekang. Mengumbar syahwat adalah sumber kehancuran. Disebutkan oleh Dhunnun Al-Misri, Haji hajibu Syahwati, sebaik-baik penghalang syahwat adalah ghaddul basari menutup mata. Menjaga mata itu adalah sebaik-baik penghalang kita dari terjerumuskan oleh syahwat dan hawa nafsu kita. Sebaik-baik pembatas dari syahwat adalah bagaimana seseorang bisa mengatur pandangannya. Walaqad al qailu, sungguh telah benar, telah melakukan satu hal yang baik. Siapa itu? Seorang penyair Al-Qair yang berkata, "Wa anta, wa anta dan engkau, ida arsalta tarfaka, jika engkau lepaskan pandanganmu, ra'idan liqalbika menuruti apa yang kau inginkan, yang diinginkan hatimu." Kalau engkau melepaskan pandanganmu kepada semua yang diinginkan oleh hatimu untuk melihatnya, yauman pada suatu ketika at'abatkal manadhiru maka akan merepotkanmu pandangan-pandangan tersebut. Yang menuruti pandangannya, melihat sana, melihat sini, melihat sana, melihat sini, maka ketahuilah pada suatu ketika dia akan direpotkan oleh pandangannya. Dia akan disibukkan oleh pandangannya. Bagaimana disibukkan oleh pandangannya? Ra'aital ladzi kau akan melihat. La kullahu anta qadirun alaihi. Engkau la kullahu tidak semuanya. Anta qadirun alaihi engkau bisa memenuhinya. Wala an ba'dihi anta sabirun dan kepada sebagiannya pun kadang engkau tidak sabar. Apa yang engkau lihat itu menjadikan dua hal. Yang pertama apa? Engkau berkeinginan. Yang kedua kadang engkau tidak tabah. Lihat Semakin banyak yang engkau lihat, semakin banyak keinginanmu. Semakin banyak keinginanmu dan engkau tidak bisa banyak memenuhinya, berarti semakin banyak banyak ngenesmu. Jadi semakin orang melihat, banyak pandangannya lihat, semakin banyak yang dipandang, berarti semakin banyak yang diinginkannya. La kullahu tidak semuanya engkau bisa memenuhinya. Maka di saat itu yang ada pada hatimu adalah ngenes. Adalah sakit. Melihat kekayaannya orang melihat mobilnya orang, melihat hartanya, terus Anda pikirin dilihat. Engkau semakin ngenes dengan pandanganmu itu. Melihat di televisi promo-promo yang bermacam-macam lihat. Akhirnya engkau ingin ingin membelinya. Di saat kita ingin membelinya lihat, kemampuan kita pun terbatas. Nyeksa itu semuanya. Sehingga ada orang menyeksa diri gara-gara nuruti keinginannya tersebut. Kemudian, dan tidak semuanya dan tidak sebagian darinya pun engkau sabar. Ada beberapa hal yang kau lihat, Ternyata engkau tidak sabar. Mohon maaf, kemaksiatan yang kau pandang. Tadi bukan maksiat. Bukan maksiat yang kau lihat. Hanya bermacam-macam. Kenapa kita harus senang model baju begini? Kenapa kita harus beli motor begini? Kenapa harus ngikuti HP begitu? Kenapa kita harus niru rumah begini dan sebagainya? Yang engkau lihat itu nyiksa dirimu. Sehingga untuk hidup sederhana susah karena pandangan matamu jelalatan lihat sana lihat sini. Ngelihat temannya beli baju begitu, pengen beli baju begini. Ngelihat temannya beli motor begitu, pengen beli begini. Oh, pengen, pengen, pengen. Dan muncullah ketamaan dan engkau tidak bisa memenuhi yang ada padamu adalah kengenesan. Ngenes sakit hati. Lebih dari itu muncul tamak sifat yang membahayakan. Ataupun sesuatu itu yang membahayakan kepada keimananmu. Membahayakan kepada urusan syahwatmu. Lihat. Dan tidak semuanya engkau bisa sabar. Jika engkau pejamkan matamu, engkau tidak akan melihat aurat. Tapi di saat Kau, pelep, kau lepaskan pandanganmu sehingga pandangan melihat aurat. Lalu bangkit syahwat. Dan tidak semuanya orang bisa sabar untuk itu semuanya. Bisa saja di saat itu dia terjerumus dalam zina. Gara-gara pandangannya. Maka sungguh hati-hati dengan pandangan. Biarpun mubah tidak perlu kita banyak melihatnya. Karena pandangan apapun gunanya tidak banyak manfaatnya. Kecuali nazratut tafakkur. Pandangan untuk bertafakur. Dan pandangan bertafakur adalah tentang makhluk Allah. Lihat gunung tuh. Lihat bintang Suasana-suasana yang Anda rasakan sejuk, dingin, panas, itu semua yang perlu Anda renungi bahasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau sudah pandangan jelalatan melihat itu milik tetangga milik ini, maka yang muncul adalah ketamaan pada hatimu dan setelah itu lihat hatimu akan sakit. Kalau tidak sakit akan mencetak menciptakan jiwamu jiwa rakus sehingga lihat orang diperbudak oleh hawa nafsunya. Kerja siang malam, malam nyambung lagi sampai pagi dan seterusnya lihat Kesenangannya tidak ada. Yang ada adalah capek-capek karena nuruti hawa nafsunya. Hanya gara-gara tuntutan dia belum waktunya beli rumah, dia beli rumah kredit akhirnya maksa kan? Belum waktunya beli motor, beli motor maksa. Belum waktunya beli mobil, beli mobil maksa. Belum waktunya ini bro, ini gara-gara pandangannya. Pandangan itu sungguh menyiksa. Lihat ini terusan. Faizan kalau begitu kata Imam Ghazali. Mahma kunta ghadan lil basari. Mahma kunta Mahma kunta ghadan lil basari hafidan lil aini la tandur ila ma la ya'nika wa la Selagi engkau terus bisa ghadan mahma kunta selagi engkau terus terus ghadan bisa menjaga menutup lil basari mata hafidon lil aini menjaga pandangan la tendur janganlah engkau melihat ila yakni kepada sesuatu yang tidak perlu. Biarpun tidak haram. Bukan yang haram saja yang harus kau tinggalkan. Bukan yang haram saja yang harus kau tinggalkan akan tapi sesuatu yang tidak ada perlunya biarpun tidak haram, tidak perlu engkau banyak melihatnya. Wala yahummukan dan tidak ada perlunya untukmu. Kunta kalau engkau sudah bisa seperti itu, nakiya sadri bersih dada bersih hati farighul qalbi artinya bersih kosong dari kekotoran mustarihan akan nyaman an kesirin dari beberapa hal dari banyak hal minal wasafis waswasi daripada gangguan-gangguan hati saliman nafsi jiwanya selamat anil afati daripada kerusakan-kerusakan dan akan selalu bertambah fil khairati dalam kebaikan fatadabbah maka sadarlah kata Imam Ghazali tadabbah ingat dan sadarlah lihadhihi nuktati poin ini al jami'at yang mencakup wallahu azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Agung, Al-Muwaffaq, Al-Muwaffiq yang memberikan taufik bimannihi dengan kemurahan Allah wa karamihi dan wa bimannihi dengan karunia Allah wa karamihi dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa kalau orang sudah bisa menjaga matanya, lihat dan ini sungguh indah. Gambar gampangan saja Orang kalau hidup di sebuah desa yang terpencil, tidak banyak tuntutan. Gak capek dia. Orang di kampung itu lihat sore jam 8 sudah bisa istirahat. Paginya pun nyantai, gak ada lembur tuh, gak ada basang lembur di kampung itu. Nyantai. Kalau ada acara keluarga bisa hadir. Kalau orang kota, aduh acara sini, benturan acara sini, aduh kesibukan acara sini. Hah. Tapi orang kampung lihat, kalau kedatangan tamu dari jauh kumpul semuanya, ngeliburkan pekerjaan mah paling gampang. Hanya paling musim panen atau musim tanam, selesai setelah itu. Matanya tidak melihat yang macam-macam, maka tuntutannya pun tidak macam macam. Maka kalau kita banyak melihat itu tersiksa kita. Ini pendidikan luar biasa dari Imam Ghazali rahimahullah taala. pandang mandang mata ini, pandangan mata. Jadi biarpun sesuatu adalah halal kau lihat, tapi kalau itu membangkitkan ketamaanmu, kerakusanmu untuk kau kejar, kau buru, maka ketahuilah di saat seperti itu engkau akan tersiksa. Dan tersiksa tidak cukup. Tidak cukup menyiksa hati membawa kepada hawa nafsumu untuk memenuhi apa yang kau lihat itu. Dan ternyata itu pun tidak semuanya kau bisa memenuhi. Dan kadang harus memenuhi dengan yang haram. Subhanallah. Kita tuh melakukan yang haram dari sini. Sampai nanti dikatakan bahasanya terjerumus ya seseorang dalam zina. Bukan semata-mata karena dia tuh ingin melakukan zina. Tapi karena matanya yang tidak dijaga. Pertama pandangan mata. Pertama melihat. Tidak pernah mencoba menjaga. Tapi kalau orang menjaga, selagi itu wanita itu haram buatku, aku tidak boleh perhatikannya. Tapi gara-gara dia memperhatikan, oh bibirnya, oh hidungnya, oh matanya, lihat terbawa dalam tidurnya. Mungkin sebelum tidur ingat dia, sehingga bangkit syahwat suatu ketika. Terlatih dengan syahwatnya itu, lihat. Suatu ketika di saat bertemu, alangkah mudahnya untuk melakukan zina dan tidak takut kepada Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jaga pandanganmu itu. Pandanganmu dijaga, bukan saja kepada yang haram. Kalau haram mah jelas, harga mati. Bukan yang haram pun harus engkau jaga. Jangan sampai kita ini terus memperhatikan-memperhatikan yang sampai nanti dirasakan oleh hari kita. Akhirnya merinduk hati kita. Kemudian merindukan hati kita kepada sesuatu tersebut. Itulah awal ketamaan. Dan orang tamak adalah orang yang melarat. Biarpun dia adalah kaya. Yang namanya ketamaan adalah kefakiran yang tersembunyi di balik tumpukan uang, di balik gedung megah, sudah punya rumah megah, ternyata sibuk pekerjaannya melebihi. Heh. Orang kaya itu ternyata sibuknya juga lebih banyak daripada orang melarat. Orang melarat bisa nyantai. Hadir pengajian mah oke. Okay. Apapun oke. Okay. Kerja bareng royongan oke. Okay. Tapi orang yang banyak duitnya sibuk alasan begini, besok meeting di sana, besok ada proyek baru, besok ada macam-macam. Akan tapi ternyata orang yang hatinya terjaga, pandangannya terjaga, dia mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan. Itu betul yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah taala, selagi engkau bisa menjaga matamu dari yang haram, kemudian engkau jaga dari sesuatu yang tidak ada perlunya untukmu, maka engkau akan terhindar dari macam malapetaka dan engkau akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa matahdidu. Yang ketiga di dalam ayat yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, ada ancamannya dari pandangan matamu itu. Kalau engkau tidak menjaga pandanganmu ketahuilah innallaha khabirun bima yasnaun yang kau lirik, yang kau simpan dari pandanganmu kemudian kau simpan di hatimu Allah tahu. Pandanganmu. Allah khabir, Allah tahu dan akan dihitung semuanya. Jadi ini urusannya dengan Allah, urusan pandangan bukan hanya orang pengen dilihat baik di depan manusia. Harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan khainatul ayun. Allah Subhanahu wa taala yang, yang menyaksikan dustanya mata kedip begini sudah ngerti maksudnya Allah merendahkan orang Apapun yang ada yang dilihat oleh mata kita Allah tahu. Allah khabirun maha tahu. Bima yasnaun apa yang mereka lakukan. Jadi yang kau lakukan dengan matamu dimanapun kau berada. Biarpun manusia semuanya tidak tahu tapi Allah tahu. Maka jaga mata di dalam kebersamaan ataupun di saat sendirian di kamar anda. Apa yang anda lihat. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Apa yang anda lihat di kamar sepi anda. Apa yang anda lihat di ruang yang tertutup itu apa yang Anda lihat? Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah khabir, Allah Maha tahu dan semoga Allah mengampuni kita semua. Manusia adalah tempatnya dosa dan semoga Allah tidak menghukum kita karena dosa-dosa kita ini. Semoga Allah dengan dosa kita Allah mengampuni kita. Kita tidak ingin dihukum oleh Allah tidak di dunia, tidak di akhirat. Semoga Allah membantu kita untuk menjaga mata kita dan semoga Allah mengampuni karena kita itu telah membiarkan mata melihat yang haram dan semoga Allah membantu kita untuk menjaga mata kita dan selalu membimbing untuk melihat yang menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun itu adalah khianatnya mata. Maksudnya mata itu punya isyarat gini tuh. Itu Allah tahu, orang nggak tahu misalnya. Nah, ini orang nggak ada yang tahu, tapi faham Allah Subhanahu wa taala biarpun orang tidak melihatnya. Khainatul maksudnya apa? sesuatu yang sangat sembunyi, sangat rahasia yang kau lakukan dengan matamu Allah pun tahu. Wa ma sudur, apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu juga Allah tahu. Wa kafa cukuplah. Bihada dengan ayat ini tahdiran sebagai peringatan besar liman khafa bagi orang yang takut maqama rabbih tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqam Allah. Jadi maqam Allah. Allah Subhanahu wa taala punya maqam. Maqam maksudnya di sini adalah Makom ada makom nanti makom gufron maghfirah, ada makom ta'zib, ada makom uqubah. Jadi ada makom Allah itu makom mengampuni, ada makom menyiksa, ada makom Allah berikan pahala. Jadi makom. Jadi yang kenal Allah akan selamat. Yang takut kepada makom Allah lihat. Apa yang kau lihat dari keharaman lihat. Allah bisa menyiksamu. Allah bisa menghukummu dan dari kebaikan yang engkau lakukan pun Allah memberikan pahala kepadamu. Fahad aslun wahidun. Ini adalah satu asal pokok min kitabillahi azza wa jalla dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan tentang bahayanya mata, Imam Ghazali mendatangkan tiga asal. Yang pertama diambil dari Al-Qur'an, yang kedua diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga nanti adalah suruh tafakur dengan akal kita.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 Kepanjangan, Masya Allah lamanya, lamanya, ya Allah. Yang biasa sholat malam 11 rokaat atau 7 rokaat, Dapat dua rakaat saja sudah ngitung masih dua rakaat dan seterusnya dan seterusnya. Baru menemukan lezatnya ibadah, indahnya ibadah. Sehingga ini yang ditemukan oleh para aimah terdahulu. Kita belum sampai derajat itu. Kita insya Allah setelah ini kita akan dibawa Imam Ghazali untuk ibadah. Sayyidina Hasan sholat 500 rakaat. Allah. Lezat itu bagaimana sih? Ibu, bapak, lagi buka, minum setegan itu. Lezatnya. Habis minum pengen minum lagi kan begitu. Pengen nambah lagi. Lagi puasa tekan, lagi puasa, lagi buka, masya Allah. Pengen nambah lagi. Kalau seandainya diciptakan tidak kenyang, kira-kira berhenti atau tidak? Tidak berhenti, ya begitu. Sementara orang beribadah tidak ada kenyangnya lezat. Dan itu yang menjadikan sebagian para para solihin semacam itu. Mungkin kita belum sampai derajat itu, tapi kita pernah menyaksikan. Kita belum derajat sampai itu berat. Aku kalau kita itu susah ibadah. Dan sebabnya karena mata kita. Kita menemukan di zaman sekarang itu. Ngelihatnya kesal. Ngelihatnya capek Salah satu dari guru. Guru kita alhamdulillah beliau masya Allah ahli ibadah ahli ibadah. Cuman satu saja yang kami jadikan contoh adalah Habib Salim Asyatiri. Kenapa kita jadikan beliau itu sebagai contoh? Karena beliau punya penyakit. Jadi kalau kita kalau mijit kaki beliau itu ada kakinya itu berkas operasi dipasang selang nggak tahu apa itu sampai itu kalau yang namanya sholat itu kayak orang lapar makan sate. Habis maghrib tuh sholat, sholat itu nggak tahu sampai berapa rakaat, nggak tahu itu sampai masuk isya. Habis sholat isya, sholat lagi, sholat lagi. Kemudian kalau melakukan traweh, traweh beliau itu adalah pertama di masjid masjid masjid Rubat terim Habis sholat di masjid itu nanti jam setengah sepuluh atau jam sembilan masuk di masjid Ba'alawi, sholat lagi, traweh, genap trawehnya. Habis itu memang dalam madhab kita Imam Syafi'i, semua sholat yang disunahkan berjamaah sunnah untuk diulang. Setelah itu nanti jam 12 masuk di Masjid Ba'alawi, sholat raweh lagi. Kadang-kadang setelah itu menemukan di Masjid Jamek, nanti jam 2. Kemudian nanti menemukan di Masjid Al Idrus jam 3. Ini kayak orang benar-benar rakus dengan yang namanya sholat. Dan itu kita saksikan saat ini. Beliau ahli ibadah luar biasa. Yang namanya sholat itu aduh. Setelah sholat, sholat lagi. Sholat, sholat lagi. Sholat, sholat lagi. Sholat, sholat lagi. Karena beliau menikmati itu semuanya. Keluar dari sholat pengen masuk sholat lagi. Keluar dari sholat ingin masuk sholat lagi. Yang lihat itu. Itu mikir kok tidak capek ya. Kok nggak capek ya? Lah kita melihat dengan pandangan semacam itu karena apa? Karena kita belum bisa merasakan nikmatnya ibadah.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 Kalau sudah mata seseorang itu dijaga dari melihat yang tidak penting, yajitu maka akan menemukan ladzatan kelezatan lil ibadati ibadah wa halawatan dan manisnya lit taati melakukan ketaatan walil qalbi dan di dalam hati ia akan menemukan safwatan kejernihan lam yajidha yang tidak pernah ia ketemukan qabla dzalika sebelum itu maka mulai hari ini yuk kita jaga mata kita.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 Ini saja bisa kami hadirkan. Semoga kita bisa benar-benar menjaga mata dan coba kata Imam Ghazali sampai Imam Ghazali mengulang mujarrab ini. Mujarrab menjaga mata adalah mujarrab. Terbukti dengan mata yang kau jaga secara otomatis ibadahmu akan mudah engkau lakukan. Semoga Allah membantu kita untuk menjaga mata kita semuanya. Ini saja wahai kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa di manapun anda berada. Semoga Allah termasuk menggolongkan kita kepada orang-orang yang bisa menjaga mata sehingga mata kita tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Kemudian malam ini karena ada satu hal kami ada acara salah satu dari santri yang punya acara di rumahnya, kami harus hadir. Jadi mohon maaf nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Faisal untuk memberikan sesuatu yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ini saja kita membaca Fatihah sekali. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli istiqomah. Mengampuni dosa kita semua. Mengampuni dosa orang tua kita. Memberikan kasih sayang kepada mereka. Mengampuni guru-guru kita. Dan Allah mudahkan kita menjaga mata kita. Menjauhkan kita dari keharaman. Memudahkan kita untuk mendapatkan yang halal. Semoga Allah memberikan kepada kita kepuasan dengan yang halal dan Allah membencikan kita kepada yang haram dan semoga Allah menjadikan kita ahli ibadah yang sesungguhnya mulia di dunia mulia di akhirat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anggota tubuh kita adalah anggota tubuh yang bisa membantu kita semakin dekat kepada Allah jangan sampai anggota tubuh kita melakukan kemaksiatan memudahkan rezeki kita semoga Allah mudahkan rezeki kita menyembuhkan yang sakit manjangkan umur kita dalam ketaatan kemudian semoga Allah memberikan kepada kita khusnul khatimah mati dalam keadaan iman dan semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan, ketulusan di dalam beribadah, ketulusan dalam beramal baik, baik beramal dengan tenaga kita, beramal dengan lidah kita, beramal dengan harta kita, beramal dengan pikiran kita. Semoga diberi keikhlasan dan semoga Allah menggolongkan kita kelak bersama golongan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama rombongan beliau di dunia, di alam barzah, di padang masyar hingga di saat kita menyerap perang suratul mustaqim hingga masuk surga bersama rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya memang harus kadang-kadang kami di bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Sebab ada sebagian orang datangnya kalau sudah jam setengah sembilan. Ini, kalau Buya belum datang. Ini adalah sampai dikatakan bahasanya kalau seandainya ada pengajian ya kok yang ngisi pengganti kami itu pahalanya lebih gede daripada kami yang ngisi nah ini jaminan para ahli ahli hak para ahli tarbiyah itu mengatakan bahasanya kalau ada pengajian kok yang mengisi adalah yang menggantinya itu pahalanya lebih gede karena di situ ada memerangi hawa nafsu Hah, penggantinya ah bukan buya ini hawa nafsu itu ya makanya kalau bisa bertahan pahalanya lebih gede nanti pahalanya lebih hebat ini makanya bertahan, jangan bergerak sama sekali. Siapapun yang isi, ini saja mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.